Mitra bisnis dalam perbincangan sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo mengatakan, Konstitusi kita telah mengamanatkan agar Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial setelah sebelumnya pada saat Indonesia baru merdeka dan memasuki proses nation building atau pembentukan bangsa, Sistem parlementer dinilai hanya menghasilkan diktatorial kolektif melalui MPR yang pada saat itu menjadi majelis tertinggi negara. Untuk membahas mengapa institusi MPR hingga saat ini masih ada dan seperti apa perimbangan dari lembaga ini dalam kacamata check and balance, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika dulu MPR dinilai sebagai diktatorial kolektif, lantas mengapa sampai saat ini MPR masih dipertahankan dan bagaimana pula penerapan check and balance atas lembaga ini? Nah, kalau MPR masih dibutuhkan, maka yang diperlukan adalah memisahkan pengangkatan-pengangkatan dan perwakilan golongan di DPR itu menjadi satu institusi sendiri yang dibentuk baru, itulah namanya DPD. Dewan Perwakilan Daerah. Kenapa disebut DPD? Sebetulnya DPD ini fungsinya sama dengan Senat dan majelis rendah kal atau majelis tinggi di beberapa tempat majelis tinggi itu kan kalau dia warisan dari monarki eh, absolut menjadi monarki konstitusional kelas bangsawan masih diberi hak-hak istimewa untuk terwakili dia menjadi majelis tinggi punya hak veto dalam hal tertentu di Amerika majelis tingginya disebut senat karena dia mewakili daerah. Jadi di satu sisi ini kemudian me mereduksi atau kalau bisa menghilangkan apa kekuasaan diktatorial kolektif dari MPR menjadikannya parlemen bicameral gitu. Yang kedua, sekaligus dia me, me, eh, melakukan rekrutmen politik melalui Eh, keseimbangan eh, perwakilan. Perwakilan politik di DPR itu adalah orang mewakili orang. Orang memilih orang. Gitu. Kalau itu saja sepenuhnya dilakukan, yang terjadi adalah 70% lebih eh, komposisi DPR itu orang yang tinggal di Jawa. Karena penduduknya di Jawa. Nah, dengan eh, orang mewakili ruang, dalam teori politik seharusnya nggak boleh, nggak ada ini. Tetapi orang mewakili ruang ini untuk memenuhi asas keadilan supaya luar Jawa tetap terwakili. Itulah ditetapkan empat wakil eh, anggota DPD untuk setiap provinsi, sama seperti eh, state negara bagian di Amerika gitu. Jadi ini hanya penetapan pada proses rekrutmen. Setelah mereka duduk di DPD, mereka itu bukan wakil daerah. Mereka ini senator gitu loh. Nah, ini tidak dikerdilkan oleh maling-maling di DPR itu gitu. Tidak dikasih. Saya kira kalau DPD bisa lebih efektif eh, perdebatan mengenai apakah ini presidensial atau parlementer itu bisa berkurang bahkan bisa selesai kalau presidennya juga berani ambil keputusan saya ini dipilih rakyat langsung bukan dipilih oleh MPR lagi artinya apa peduli amat sama partai politik gitu sayang berkuasa untuk untuk manajemen pemerintahan. Gitu. Demikian Hermawan Sulistio, saya Dinda Natasha.